sepertinya tempat kita udah nggak muat. Ya? Bukan sepertinya, kenyataannya. Alhamdulillah. Ciri kebaikan itu di dalam syariat Islam selalu bertambah. Itu ciri kebaikan. Abu Sufyan ketika masih di agamanya Quraisy datang ke hadapan Raja Herakl Heraklius penguasa Romawi dan kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritanya di antara pertanyaan Nabi eh, Heraklius kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih di agamanya Quraisy radhiyallahu anhu, Abu Sufyan radhiyallahu anhu seorang sahabat. Apakah mereka bertambah atau berkurang? Jawaban Abu Sufyan, bal yazidun, mereka selalu bertambah. Maka ciri kebaikan itu bertambah, bertambah, bertambah. Kemudian salah satu pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara mereka itu orang yang keluar dari barisan karena benci terhadap apa yang ada dalam barisan agama Muhammad ini? Ada orang yang murtad disebabkan karena kebencian terhadap agama ini. Terhadap apa yang mereka pelajari, benci. Keluar Jawaban Abu Sufyan, enggak ada. Mari kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita dua ciri ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan oleh Abu Sufyan setelah Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam. Ciri kebaikan bertambah. Coba lihat. Awalnya setengah saf. Di sini awalnya setengah saf. Sekarang sudah lima saf tambah ibu-ibu bertambah terus kemudian nggak ada yang keluar benci kepada apa yang diajarkan nggak ada kalau keluar dari barisan salaf hanya karena tergiur harta ya kan jauh dari kawan-kawan tidak ada yang menasihati hatinya tetap mencintai tergoda oleh kemewahan tergoda oleh kedudukan tergola oleh bukan karena kebencian terhadap apa yang ada di dalamnya. Maka mudah-mudahan ciri itu ada pada kita dikarenakan insya Allah yakinan bahwa kita berada di atas jalan yang hak yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga ciri kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Abu Sufyan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Tidak ada orang yang telah benar-benar mengerti dan paham kemudian keluar benci tentang apa yang selama ini dikerjakannya selama dibina di majelis taklim seperti ini. Nggak ada. Belum belum saya ketemu Yang ada orang yang belum mengerti keluar, kemudian dipengaruhi di luar, membenci itu ada. Dia belum apa-apa baru baru belajar ilmu sedikit, kalau boleh direkomendasi untuk ngajar baru di, baru direkomendasi untuk mengajar ilmu tauhid gitulah ilmu maaf, ilmu tajwid. Kalau direkomendasi dia untuk mengajarkan sesuatu, baru kita rekomendasi untuk mengajarkan ilmu tajwid saja. Makrot yang benar, dia sudah melapaskan makrot yang benar. Yang lainnya belum. Tauhid belum, akidah belum, fikih belum, hadis belum dan yang lainnya belum direkomendasi untuk tapi sudah merasa besar kemudian keluar pindah dipengaruhi oleh orang lain sehingga membenci itu ada gitu. Tapi yang faham, yang mengerti, yang fakih, yang tidak ada yang membenci syariat. Kemudian jumlah bertambah itu juga merupakan ciri-ciri kebaikan. Sementara di sisi lain meneriakkan kebenaran jumlahnya berkurang terus. Kalau memang keadaan seperti ini, sepertinya kita harus sudah harus pindah tempat. Terserah kepada panitia mau memindahkannya kemana. Pertanyaan pertama pada malam hari ini, saudara saya mempunyai buku Fadilatul A'mal Syekh Hadis Maulana Zakaria al Kandah Lawi. Mohon penjelasan tentang buku tersebut. ya buku rujukan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang bergerak di dalam jamaah atau tabligh. Dan tidak ada yang mengakui keahlian hadis Zakaria Al-Kandahlawi kecuali mereka. Dan di dalamnya kata para ulama ahli hadis terdapat banyak sekali hadis yang dhaif bahkan hadis yang palsu. Wallahu alam. Itu yang kita tahu dari para ulama ahli hadis. Menarik. Pertanyaannya adalah apakah orang muslim yang hanya yakin akan tauhid rububiyah saja dan sholat dan zakat dan puasa dan haji sama dengan orang-orang musyrikin yang hanya percaya kepada tauhid rububiyah saja. Coba lihat sama-sama percaya dengan tauhid rububiyah saja. Namun orang musyrikin kan tidak sholat, kan tidak zakat, kan tidak haji, kan tidak puasa. Haji iya, puasa tidak. Apakah sama? Ustaznya udah jawab. <laughs> <laughs> Kalau orang muslim ini dinasehati bahwa akidah seperti itu tidak benar dan diterangkan kepadanya uluhiyah, dia tidak menerimanya, tidak menerima bahwa mengantarkan syafaat, mengantarkan ini ke kuburan dan semacamnya meyakini bahwa wali-wali itu akan mendatangkan, bisa mendatangkan rezeki, melapangkan ini, mendatangkan jodoh dan semacamnya, melapangkan hidup. Tidak tidak mau mereka ditegur untuk melakukan hal seperti itu, sama kedudukannya. Namun apabila muslim tersebut setelah dinasehati atau seandainya disampaikan yang hak, dia sebenarnya meyakini tapi nggak pandai mengungkapkan, itu lain. Itu lain. Sebenarnya dia beribadah hanya kepada Allah dan dia tidak mau berbuat syirik. Cuman karena dalam pelajaran hari hari yang tidak pernah itu di, disampaikan, sehingga mengungkapkannya tidak pandai. Makanya apa yang kita sampaikan tadi, saya memberikan landasan. Andai hakidah kalian hanya sampai di sini, saya tidak berani memberikan hukum, tapi hanya saya mengatakan andai hanya sampai di sini akidah kalian, yang kalian yakini tentang Allah hanya sampai di titik ini. Andai seperti itu, Akidah kalian dan orang Quraisy sama. Tapi andai, berarti andai ada andai yang kedua. Andai kalian tidak pandai mengungkapkan karena tidak pelajaran itu tidak tidak matang, sebenarnya kalian tidak berbuat syirik, kalian tidak berbuat kufur, maka kalian tidak sama dengan orang Quraisy. Gitu. Jadi pahami? Insya Allah. Ada masjid di dekat rumah saya, di lingkungannya atau di luar masjid tersebut, di depannya ada sebuah kuburan. Apakah kita boleh sholat di masjid itu? Kalau sudah di luar kawasan masjid, masjid ada pagarnya di luar itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena sudah di luar kawasan masjid. Walau di arah depan. Kalau memang daerah itu bukanlah daerah pekuburan. Namun ada kuburan satu di situ, Kuburan lama, kuburan tua, kuburan gak sengaja. Tapi kalau kawasan itu kawasan pemakaman umum, kemudian ditegakkan masjid, jelas-jelas gak boleh. Walau sudah di luar pagar masjid. Karena larangan hadis Nabi Muhammad sholat di pekuburan, di pemakaman. Salah satu tempat yang tidak boleh kita sholat adalah makbar, tempat kuburan. Tempat itu sudah disediakan memang kuburan massal. Lalu ditegakkan masjid di situ haram sholat di situ, tidak boleh. Sudah dua itu ya. Pertama masjid punya lingkungan bersih dari kuburan. Di luar pagar setelah itu beberapa jarak ada kuburan. Di depan arah mirob, arah arah kiblat, tidak ada masalah. Kemudian masjid sudah pagarnya di dalam pagarnya tidak ada kuburan sama sekali namun di depannya kuburan penuh di depan pagarnya karena memang itu tempat pemakaman umum tidak boleh karena itu adalah makbarah tempat pekuburan umum nggak boleh sholat di situ Rasulullah melarang kita sholat di tempat pemakaman dan tidak ada gunanya dirikan masjid di situ kalau ataupun ada tempat sholat di situ, layaknya tempat sholat untuk orang yang sholat jenazah bukan sholat fardu sunat dan yang lainnya tinggal di dialih musikan masjid itu khusus untuk menyolatkan sholat jenazah nggak ada apa-apa nggak apa-apa karena sholat jenazah boleh di pemakaman yang ketiga masjid di kawasan tanahnya di dalam pagarnya ada kuburan baik di depan di kiri di kanan atau di belakang. Masih dalam ruang lingkup tanah masjid dengan bukti masuk ke dalam pagar masjid. Sholat di masjid ini lebih baik ditinggalkan. Dan jangan sholat kecuali dalam keadaan tidak ada tempat lain. Dan tidak sengaja. masuk tidak sengaja, setelah kita sholat baru ketahuan ada kuburan. Lewat dan jangan ulang sholat kita. Lanjut. Karena tak seorang pun ulama yang menyatakan batal dalam kondisi seperti ini. Sejauh yang saya tahu. Kecuali ulama gadungan. Ya, itu yang ketiga. Kita ulangi lagi yang ketiga, masjid punya dinding di luar dinding itu. Masih dalam ruang lingkup tanah masjid, buktinya dia di dalam pagar. Baik di depan, belakang, kanan atau kiri tinggalkan masjid itu, jangan sholat di masjid itu. Lebih baik, lebih afdol jangan sholat di masjid itu. Cari masjid yang tidak ada kuburan-kuburannya. Kalau sholat di situ tanpa sengaja karena darurat tidak ada Jumat kecuali di masjid itu misalnya. Dan kita bukanlah musafir yang jatuh hukum sholat Jumat. Maka sholatlah dengan niat sholat di masjid dan bukan ada di kuburan itu. Atau tidak sengaja berjalan kita ke sebuah negeri nggak tahu kita ada masjid bagus Sholat, eh ternyata setelah keluar ketahuan di depannya, kiri kanannya ada kuburan. Lanjut dan jangan ulang lagi sholat. Dan sholat tidak batal dalam kondisi seperti ini dengan ijma ulama yang saya ketahui. Yang keempat, ini masjid di arah depannya ada kuburan satu, di samping imam. Atau di sudut belakangnya. Dekat saf ibu-ibu ada kuburan satu. Sholat di masjid ini batal dan haram. Tidak boleh sholat di masjid ini. Kalau sholat di masjid ini batal dan wajib mengulang sholatnya pengecualian masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Dan masuknya kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjidnya bukan pekerjaan Nabi, bukan pekerjaan para sahabat, tapi generasi setelah itu. Yang kalau terjadi di selain masjid Nabi, hukumnya kuburannya dibongkar atau masjidnya dipindah. Tapi kedua-duanya mustahil untuk masjid Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Nabi Muhammad mustahil untuk dibongkar, masjid Nabi Muhammad mustahil untuk dipindah. Makanya hukumnya adalah darurat. Wallahu taala a'lam. Ustaz, bagaimana cara untuk mengobati hati yang sakit sebelumnya? Tinggal dikasih obat. Hah? Hatinya sakit, bagaimana cara mengobatinya? Ya tinggal dikasih obat. Apa obat hati? Macam-macam. Zikir, baca Quran, majelis taklim, sholat fardu, sholat sunnah, puasa, infak, sodako, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, ramah, wakaf, macam-macam. Semua itu obat hati yang paling mujarab adalah belajar ilmu syar'i. Yang paling mujarab adalah belajar ilmu syar'i. Kemudian setelah itu adalah sholat. Di antara sholat-sholat setelah sholat fardu yang paling hebat adalah sholat tahajud. Kemudian jangan lupa berdoa. Karena doa juga adalah obat hati. Minta kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas kebaikan. Dan membuat hati kita lupa akan kenikmatan maksiat yang pernah kita rasakan. Demi Allah maksiat itu nikmat. Dan hati kita kadang mengidamkannya. Dan menginginkan kenikmatan itu kembali. Berdoalah kepada Allah agar Allah mencabut kenikmatan maksiat itu dari hati kita. Karena tidak sedikit orang yang terjerat masih merasakan nikmatnya maksiat. Wallahul musta'an. Apakah zamannya Nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad belum disempurnakan syariat? Pertanyaan saya, apakah belum ada sholat, zakat, puasa, haji? Syukran. Hal yang tidak diragukan bahwa kesempurnaan syariat baru ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan syariat yang Allah inginkan Allah peruntukkan untuk nabinya yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara logika tepat. Kenapa saya katakan secara logika tepat? Kalau mau yang sempurna di ujung. Kalau yang sempurna itu zaman Nabi Adam, ya nggak perlu lagi Nabi setelahnya sampai Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Kalau syariat yang mulia, yang sempurna itu syariat Nabi Adam alaihissalam atau syariat Nabi Nuh alaihissalam. Itu syariat yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada itu. Berarti dari semenjak Nabi Nuh tidak perlu ada lagi Nabi dan Rasul sampai akhir zaman. Karena sudah sempurna, buat apa lagi? Kenapa kemudian kesempurnaan itu Allah letakkan di ujung? Karena memang itulah yang sesuai dengan kenyataan dan logika dan ilmiah dan statistik dan dan dan hikmah dan semacamnya. Tapi kalau kemudian tidak sempurna bukan berarti mereka tidak ada sholat. Sholat mereka. Namun cara sholatnya mungkin ada yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Mereka haji juga. Mereka beribadah. Namun tata cara ibadahnya sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu dan belum sempurna. Maksud belum sempurna di sini bukan berarti kalau mereka amalkan itu tidak sempurna Islamnya. Tidak. Belum sesempurna syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia maksudnya. Anak kecil yang meninggal dunia adalah masuk surga. Apakah pengaruh kebaikan kepada kedua orang tuanya yang mukmin? Adakah pengaruh kebaikan kepada kedua orang tuanya yang mukmin? Anak kecil muslim berarti ya. Anak kecil muslim yang meninggal dunia adalah masuk surga. Apakah pengaruh adakah pengaruh kebaikannya kepada kedua orang tuanya yang mukmin? Jawabannya ya. Apabila ada dua orang, tiga orang yang wafat. Apabila ada, kata Rasulullah SAW, Allah mencabut tiga nyawa anak-anaknya yang kecil dan dihadapi oleh orang tuanya secara sabar dengan sabar dengan takdir Allah tiga anaknya dicabut oleh Allah nyawanya sebelum balik dia rela dan sabar dan ridho dengan takdir Allah itu akan memasukkannya ke dalam surga Para sahabat bertanya, bagaimana kalau dua wahai Rasul? Rasulullah menjawab, demikian juga dengan dua. Tidak ada hadisnya, saya tidak bisa menjawab. Apakah ada kewajiban bagi wanita untuk ikut sholat jamaah dalam berjenazah, dalam melakukan sholat jenazah? Kita tahu sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau seorang melakukan sholat jenazah, dia melakukan kewajiban, tapi wajib kifayah. Bukan sholat sunat dia, tapi wajib. Dia sholat wajib. Namun wajibnya wajib kifayah. Baik laki-laki atau wanita. Mendengar mantan presiden meninggal dunia baru-baru ini, saya tidak mengucapkan apa-apa karena keadaannya waktu dia hidup. Apakah benar tindakan saya? Pertanyaan saya, apa benar antum nggak mengucapkan apa-apa? Sampai sekarang tidak ada satu komentar pun. Tidak mengucapkan apa-apa berarti tidak ada komentar apapun. Coba mikir-mikir lagi lah. Karena biasanya orang besar seperti itu kalau meninggal dunia pasti komentar dari kita ada. Nah, begini. Dia waktu hidup tuh begini. Dia begini, dia begini. Pasti ada komentar lah. Tetangga kita wafat aja kita pakai komentar kok. Orang besar seperti Gus Dur masa kita nggak punya komentar. Saya nggak mengucapkan apa-apa, nggak ada komentar apa-apa. Mungkin nggak mengucapkan nilai-nilai rojiun mungkin maksudnya. Bukan itu maksudnya. Mengucapkan apa-apa ini maksudnya di sini adalah apakah kita berceritakan kebaikan tentang dia atau keburukan? Bukan hanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Apakah kita tahu orang yang wafat ini orang baik Lalu murid kita mengucapkan kata baik, ini orang memang orang saleh. Indonesia kehilangan seorang ulama besar. Misalnya, atau memang kita tahu orang yang wafat ini adalah orang jahat. Menurut yang apa kita tahu. Misalnya, Alhamdulillah dia meninggal. Misalnya. Ini misalnya, ini cuma misal aja. Ya. Berkurang lagi pendekar-pendekar sekularisme, pluralisme, pendekar-pendekar jil. Misalnya. Ini misalnya. Entah yang mana satu yang kita ucapkan. Itu yang maksudnya apa-apa itu. Dan itu yang diaminkan malaikat. Dan itu yang diaminkan malaikat apabila penempatannya pas. Kalau penempatannya nggak pas, nggak akan diaminkan malaikat. Misalnya meninggal orang benar-benar jahat, maksiat, kerjanya menyusahin orang, bawa lari anak gadis orang, macamnya. Lalu wafat, dikumpulkan masyarakat. Apakah saudara sini orang baik? Iya, orang baik. Gitu. Nah, dipaksa-paksakan untuk Ah itu nggak dikabulkan malaikat ini rekayasa. Malaikat jangan diajak main-main lah. gitu. Kan ada kan seperti itu kan? Dipaksakan untuk mengucapkan baik. Mana berani masyarakat ketika ditanya di depan umum, orang baik enggak jelek gitu. Manusia jahat enggak berani orang mengucap seperti itu. Jadi jangan direkayasa. Agama kita ini bukan agama fiktif. Amalan manusia bukan amalan fiktif. Sesuatu yang tidak benar diucapkan dengan yang di hati namanya kemunafikan. Minimal kemunafikan kecil sebelum kemunafikan besar waliyatubillah. Jadi tidak mengucapkan apa-apa di sini saya rasa nggak benar. Hampir semua orang berkomentar. Hampir semua orang berkomentar. Nah, komentar itulah yang kemudian akan kalau dia benar akan menjadi saksi Allah di permukaan bumi. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalala memudahkan kita untuk memahami tauhid, memahami agama kita yang mulia ini dan pondasinya